Kharaja Amal Fatih ila Makkah pada hadis yang ke-21 dan 22 ini Al-Hafiz pada hadis yang ke-21 dan 22 ini Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah pada kitab Siyam min Bulughil Maram menjelaskan dua hadis atau menyebutkan dua hadis yang berhubungan dengan permasalahan asyam fi safar. Asyam fi safar. Berpuasa dalam perjalanan. Berpuasa dalam perjalanan bagaimana hukumnya? Beliau menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang melarang Sedangkan hadis yang kedua adalah hadis yang membolehkan. Hadis yang pertama wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fath ila Makkah fi Ramadan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun Fathu Makkah menuju kota Makkah di bulan Ramadan yakni pada tahun penaklukan kota Makkah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menaklukkan Makkah di bulan Ramadan fasama hatta balaga balaga qura al-ghamim maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa beliau berpuasa sampai di satu tempat yang bernama Al-Ghamim di ujungnya. Al-Ghamim, lembah Al-Ghamim di ujungnya. Yakni di satu bukit di ujung lembah Al-Ghamim. Fasaman nasu. Maka kaum muslimin ketika itu pun berpuasa. Thumma da'a biqadahim min ma'in. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta segelas air. Farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilaihi maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat gelas tersebut sampai manusia pun dapat melihatnya. Fasharibah. Lalu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam minum. Thumma qila lahu ba'da dhalik. Artinya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berbuka sebelum waktunya. Kemudian dikatakan kepada beliau setelah itu, Inna ba'dan nasi qad sama. Sesungguhnya sebagian orang masih berpuasa. Faqala ulaikal usatu ulaikal usah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Wa fi dan dalam lafaz yang lain faqila lahu dikatakan kepada beliau innan nasa qad syaqqa alaihim as-siyam wa innama yantadiruna fima fa'altah. Sesungguhnya manusia telah susah bagi mereka untuk berpuasa. Dan mereka hanyalah menunggumu apa yang akan engkau lakukan. Fada'a biqadahim min ma'in ba'dal asri fasyariba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta segelas air setelah asar lalu beliau meminumnya rawahu Muslim hadis diriwayatkan oleh al Imam Muslim. Taib. Ini hadis yang pertama. Hadits yang kedua yang berhubungan dengan masalah siam fi safar. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Hamzah bin Amr al-Aslami semoga Allah meridhoinya qala annahu qala bahwasanya beliau berkata Ya Rasulullah inni ajidu fiyya quwwatan ala siyami fi safar Ya Rasulullah sesungguhnya aku dapati dalam diriku kekuatan untuk melakukan siam di dalam safar, untuk berpuasa ketika dalam perjalanan. Fahal alayya junahun? Maka apakah ada dosa atasku? Maksudnya apakah ada dosa atasku apabila aku berpuasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hiya rukhsatun minallahi faman akhadha biha fahasan Berbuka adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan safar, boleh berbuka. Faman akhadha biha fahasan. Siapa yang mengambil rukhsah ini, maka itu baik. Wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaih. Dan barang siapa yang mau berpuasa, maka tidak ada dosa atasnya. Rawahu Muslim diriwayatkan Imam Muslim wa asluhu fil muttafaq alaih min hadithi Aisyah anna Hamzah bin Amr sa'ala dan asalnya dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah bahwasanya Hamzah bin Amr bertanya. Baik. Inilah dua hadis yang disebutkan oleh Al-Hafiz untuk menjelaskan kepada kita hukum berpuasa di dalam perjalanan. Sepintas kalau kita lihat, hadis yang pertama dan kedua bertentangan. Hadis yang pertama menunjukkan haramnya berpuasa dan hadis yang kedua menunjukkan bolehnya berpuasa. Namun sebenarnya ketika dijelaskan para ulama dan digabung berpuasa dan ada keadaan yang dibolehkan dia berpuasa. Baik. Kita sebutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam. Beliau rahimahullah mengatakan ma yu'khadhu minal hadithain." apa yang bisa kita petik dari dua hadis ini. Al-awwal al hadithani yadullani ala jawazil fitr min siyam syahri ramadhan fi safar. Dua hadis ini menunjukkan bolehnya berbuka dari puasa di bulan Ramadhan ketika seorang dalam perjalanan. Wa annahu rukhsatun dan bahwasannya itu adalah kemudahan. Kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama tadullu ala dzalika al-ayat al-karimah. Sebagaimana menunjukkan hal itu sebuah ayat yang mulia yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra surat al-baqarah ayat ke 185 kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan mohon akhir bawa pulang rumah Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dalam safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh berbuka dan menggantinya pada hari-hari yang lain, yakni setelah Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Fal yusru was suhula 'alal ibadi min maqasid Rabb tabaraka wa ta'ala fi Maka kemudahan bagi hamba-hamba adalah bagian dari tujuan Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan syariat agama ini. Jadi boleh berbuka orang yang sedang berpuasa ketika dia melakukan safar di bulan Ramadan. Taib. Pelajaran yang kedua, kama yadullani ala jawazi siyam fi safar. Sebagaimana dua hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan bolehnya berpuasa di dalam safar. Wasihatihi dan benarnya puasa tersebut. Maksudnya puasanya sah. Wa ijzaihi an sahibihi ijma'an dan telah cukup bagi seseorang yakni maksudnya dia tidak perlu qada puasanya sah berdasarkan ijma ulama. Faqad rakhasa li Hamzah al-Aslami fi siyam wal fitr. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan rukhsah bagi Hamzah Al-Aslami untuk melakukan puasa dan berbuka. Taib. Demikian pula kata Syekh, hadis ini kedua hadis ini kedua-duanya menunjukkan bolehnya berpuasa. Bolehnya berpuasa dan sahnya puasa seseorang apabila dia melakukan puasa di dalam sabar. Taib. Dan ini berdasarkan ijma. Dan ini berdasarkan ijma. Kecuali ada khilaf dari Daud al-Zahiri. Sebagian al ya. Di antaranya Daud. Beliau mengatakan, beliau berpendapat puasanya tidak sah. Berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ Barang siapa yang sakit atau melakukan safar maka hendaklah diganti pada hari yang lain. Dan yang benar ini bukan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kenapa? Karena jelas ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasannya puasanya itu sah. Taib. Pelajaran yang ketiga, amma qawluhu liman lam yuftir ulaikal usah bahwasanya adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang tidak mau berbuka mereka itu adalah orang yang bermaksiat. Ulaika al-usah. Ini hadis yang pertama. Orang yang tidak mau berbuka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka itu orang-orang yang bermaksiat. Kenapa? mukhalafatihim wa adam wa adam imtithalihim amrohu bil iftar. Sebab penyelisihan mereka dan tidak taatnya mereka terhadap perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan iftar fi halin yata'ayyan alaihim dalam keadaan iftar itu wajib bagi mereka. Dari mana kita tahu iftar itu wajib bagi mereka? Lima ja'a fi ba'di alfazihi berdasarkan apa yang datang pada sebagian lafaznya annahum qad syaqqa alaihim asyam bahwasannya telah sulit berat bagi mereka itu berpuasa seperti disebutkan oleh uh, al-musannif inna nasa qad syaqqa alaihim asyam di dalam lafaz yang lain. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulaikal usah, mereka itu orang-orang yang bermaksiat. Ketika mereka tidak mau berbuka pada puasa di perjalanan di bulan Ramadan, maka uh, mereka tidak mau berbuka dalam keadaan mereka sulit ya, merasakan beban yang berat. Maka dikatakan mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Oleh karena itu, pada pelajaran yang ketiga ini beliau menjelaskan hukumnya tidak dibenarkan berpuasa dalam keadaan sulit bagi musafir. Taib. Bagi musafir tidak dibenarkan berpuasa dalam keadaan sulit, dalam keadaan safarnya itu memberatkan. Taib. Adapun dibolehkannya puasa dalam keadaan puasanya tidak memberatkan. Puasanya tidak memberatkan. Baik. Berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan. Ya. Kesimpulan yang pertama, asyamu ma'al masyakka haramun fayajibu al-fitr. Berpuasa ketika safar, asyamu fi safar ma'al masyakkah berpuasa ketika safar dalam keadaan beban yang berat haramun fayajibul fitr hukumnya haram maka wajib untuk berbuka maka wajib untuk berbuka iya dan ini dikuatkan dengan hadis Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa minal bir as-siyamu fis safar laisa minal bir as-siyamu fis safar bukan termasuk kebaikan berpuasa di dalam safar Hal ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang laki-laki yang berpuasa dalam perjalanan dalam keadaan dia sudah kepayahan. Dalam keadaan dia sudah kepayahan. Iya. Sebab safar itu berat. Safar itu berat. Dan ini berlaku meskipun safar di zaman ini, di zaman dulu maupun di zaman saat ini itu hukumnya tetap berlaku. Baik. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, asyamu wal fitru fi safari ma'al quwwah yajuzu bil ijma'. Berpuasa dan berbuka dalam keadaan seorang itu mampu berpuasa di dalam perjalanan itu boleh berdasarkan ijma. Itu boleh berdasarkan ijma. Ini kesimpulan yang kedua berpuasa dan berbuka dalam keadaan seorang mampu berpuasa ketika safar di bulan Ramadan. Boleh baginya berpuasa, boleh baginya berbuka. Dua-duanya boleh berdasarkan ijma. Kecuali tadi yang kita sebutkan syadz khilafun syadz dari Daud Al-Zahiri. Taib. Ini kesimpulan yang kedua. Siapa yang mampu berpuasa dan dia melakukan safar, boleh baginya berpuasa, boleh baginya berbuka. Baik puasanya atau baik safarnya ada masyakah maupun tidak. Sama saja. Afwan untuk ber, apa namanya? untuk berbukanya baik ada masyakah ataupun tidak. Ataupun adapun untuk puasanya kalau ada masyakah tidak boleh. Kalau ada masyakah tidak boleh. Jadi boleh dia berbuka ataupun dia mau berpuasa walaupun perjalanannya itu tidak ada masyakkah. Seperti kebanyakan safar di zaman ini alhamdulillah telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan berbagai macam bentuk kendaraan yang nyaman. Demikian pula banyak hotel-hotel yang nyaman. Taib. Maka boleh seorang berpuasa dan boleh juga berbuka. Tidak ada celaan baginya kalau dia mau berbuka berdasarkan ijma. Taib. Hanya saja ulama khilaf. Ulama khilaf mana yang lebih afdal? Apakah dia berbuka atau dia terus berpuasa? Soal bolehnya ulama sepakat, nggak usah ragu. Ulama sepakat boleh berpuasa dan boleh juga berbuka. Taib. Tetapi ulama khilaf yang afdal mana? Dalam keadaan seorang mampu berpuasa. Ini keadaan kedua ya. ya kalau keadaan pertama tidak mampu berpuasa, maka itu haram. Dalam keadaan kedua itu dia mampu berpuasa dan tidak ada masyakkah. Boleh berbuka, boleh berpuasa. Hanya ulama khilaf mana yang lebih afdal. Pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhurul ulama Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i anna sawma afdal. Puasa lebih afdal. Puasa lebih afdal. Dengan dalil apa? Hal itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian sahabat pernah berpuasa ketika safar. Dan juga dalil bahwasannya alasannya dengan berpuasa itu asra'u fi ibra'iz dhimmah. Lebih cepat untuk menghilangkan beban kewajiban atas kita. Wa annahu aisaru adaan dan juga dengan dia tetap berpuasa ketika safar lebih mudah untuk mengerjakannya idzaman wan nasu saimun. Ketika dia sedang berpuasa, manusia juga berpuasa. Maksudnya apa? Kalau nanti kemudian dia melakukan puasa dalam bentuk qada setelah bulan Ramadan akan sulit baginya. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak puasa. Ketika puasa bersama-sama itu mudah. Baik, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Ahmad annal fitra aula berbuka itu lebih afdal. Berbuka lebih afdal. Wa anna sauma makruh. Bahkan beliau berpendapat berpuasa hukumnya makruh. Boleh tetapi makruh. Pendalilan beliau karena berbuka bagi musafir adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya seorang muslim menerima apa yang Allah anugerahkan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan Imam Ahmad Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiatuhu sesungguhnya Allah senang Allah cinta apabila keringanan-keringanan yang Allah berikan kita ambil sebagaimana Allah benci apabila perbuatan maksiat kita lakukan maka berdasarkan hadis ini Imam Ahmad rahimahullah taala berpendapat lebih afdal untuk berbuka. Makruh hukumnya berpuasa. Dan juga dikuatkan dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim bahwasannya hal itu adalah sadaqatun tasaddaqa Allahu alaikum faqbalu sadaqatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah sedekah yang Allah berikan atas kalian, maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, jawazul amrain. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya afdal. Artinya tidak ada yang lebih afdal. Kedua-duanya sama. Siapa mau berpuasa silakan, siapa mau berbuka silakan. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Muslim beliau mengatakan safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayasumu shaim wa yuftirul muftir fala ya'ibu ba'duhum ala ba'din kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma kami melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka dan tidak ada yang tidak mereka tidak saling mencelah antara yang berpuasa dan berbuka tidak saling mencelah ini pendapat yang ketiga ada pendapat yang keempat. Disebutkan sebagai ulama adalah afdalul amrain aisaruhuma alaih. Bahwasannya yang paling afdal apakah berbuka atau berpuasa adalah yang paling paling ringan atasnya. Yang paling ringan atas musafir tersebut. Berdasarkan firman Allah, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Dan disebutkan riwayat bahwa ini adalah pendapat Taib. Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Qatada dan yang dipilih oleh Ibnul Munzir. Ini pendapat yang keempat, barangkali yang lebih tepat. Mana yang lebih mudah baginya? Ini yang lebih tepat insyaallah taala. Mana yang lebih mudah baginya? Kalau dia menganggap puasa lebih mudah dalam artian dia khawatir nanti kalau dia tidak puasa mengkodoknya sulit lebih baik dia puasa. Tetapi kalau dia menganggap lebih baik dia berbuka karena puasa menyulitkannya di dalam safar dan tidak ada masalah baginya untuk mengkodoknya, maka tidak mengapa dia untuk berbuka. Maka dia tidak mengapa tidak mengapa bagi dia untuk berbuka. Baik, Ini kesimpulan hukum berpuasa ketika safar. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini kata Syekh yustahabbu liman lah, liman huwa qudwatun fil a'mali syar'iyyah wa humul ulama wa ahlud يبين ayyubayyin ayyubayyinu lin-nasi al-ahkam asy-syar'iyyah fi aqwalihim wa a'malihim. Kata Syekh, disenangi, disukai, dianjurkan bagi seorang yang menjadi teladan dalam amalan-amalan syariah yaitu para ulama dan ahluddin untuk menjelaskan kepada manusia hukum-hukum syariat ini dengan apa? Dengan ucapan-ucapan dan amalan-amalan mereka. Jadi tidak cukup dengan ucapan, tapi dengan amalan. Dalilnya apa? Nabi saw. ketika beliau mau menunjukkan puasa ketika safar dalam keadaan masyakkah itu tidak dibenarkan, beliau meminta segelas air dan beliau minum secara terang-terangan. Dan beliau minum secara terang-terangan untuk apa? Untuk menjadi kuduah. Dan di sini juga ada peringatan. Di sini juga ada peringatan bagi orang yang dia dianggap kuduah oleh masyarakat. Masyarakat seling melihatnya datang ke masjid, pakaian-pakaian yang islami, Masya Allah, pakai peci kemana-mana. Demikian pula seorang yang senior di dalam menuntut ilmu. Orang yang sudah lebih dulu mondok misalkan, dia dia adalah kuduah bagi adik-adiknya yang baru masuk. Maka hendaklah dia menjadi kudua bukan sekedar dalam ucapannya tetapi juga dalam perbuatannya. Maka hendaklah dia berhati-hati jangan sampai dia melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat karena mereka akan mengikuti dan dia akan menanggung tentunya dia akan menanggung dosa-dosa mereka tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Kemudian kata Syekh, yadkhulu waqta rukhasis safar allati minhal fitr fi nahari Ramadan idza syuri'a fi safar atau idza syara'a fi safar wa faraqa amira baladihi masuknya waktu keringanan dalam safar di antaranya berbuka di siang hari bulan Ramadan apabila seorang sudah memulai safar artinya kalau baru rencana belum taib dia baru rencana safar belum wafaraka amira baladihi. Bahkan dibolehkan ketika dia sudah berpisah dengan rumah-rumah di negerinya. Jadi sudah dia tinggalkan perumahan yang ada di tempat tinggalnya, kampungnya sudah dia berpisah, barulah dia berbuka. Barulah dibolehkan baginya berbuka atau mengkosor sholatnya Artinya kalau baru niat safar, dia belum apa namanya belum boleh mengkosor sholat atau uh, apa namanya berbuka. Baik. Di sini ada faidah penting tentang jarak safar. Beliau mengatakan, "Walil ulama taqiyidat fi safar alladhi tubahu fihi ar-rukhas bil masafah wal muddah wal ibahah." Para ulama memiliki ketentuan-ketentuan dalam safar yang membolehkan padanya kemudahan. Kemudahan-kemudahan. Apakah mengkasar salat ataupun berbuka puasa. Mereka menentukan berdasarkan jarak, berdasarkan waktu, dan berdasarkan kebolehan. Amma Syekh Taqiyuddin fayakul. Adapun Syekh Taqiyuddin maka beliau berkata, ini terjih dan ini yang benar. Syekh Taqiyuddin maksudnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan inna syari'a dzakara safar. Sesungguhnya yang membuat syariat, yang menetapkan syariat menyebutkan safar baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Wa atlaqahu biduni masafatin wala muddah. Dan syariat memberikan suatu lafaz yang umum, itlaq tanpa menyebutkan jarak, tanpa waktu, tanpa juga waktu, yakni waktu safar, batas minimal ataupun maksimal tidak, tidak ada. Tidak ada dalam syariat. Tidak ada penentuan jarak safar dan tidak ada penentuan waktu berapa lama safar tersebut. Waja'ala dzalika raji'an ilal urf. Dan atau waju'ila dzalika raji'an ilal urf. Hendaklah dijadikan hal itu kembali kepada orf Karena tidak ada dalam syariat, hendaklah kembali kepada orf kembali kepada kebiasaan suatu masyarakat fa ayu safarin fi urfin nasi fa huwa safarul ladzi allaqa bihi syari al hakim tilkal ahkam war maka apa saja safar menurut kebiasaan manusia maka itu adalah safar yang ditetapkan oleh yang menetapkan syariat yang maha bijaksana ini hukum-hukum dan keringanan-keringanan di dalam safar tersebut. Wat tahdid lam yathbut lam yathbut bihin nassun wala ijma'un wala qiyas. Sedangkan penentuan jarak, demikian pula waktu di dalam safar, tidak ada nas sedikit pun, tidak pula ijma', tidak pula qiyas. Walaysa ma'al muhaddidin hujjah. Sehingga bersama para ulama yang menentukan jarak waktu, jarak apa namanya perjalanannya itu memiliki hujah tidak ada hujah bagi mereka. Taib ini faedah yang sangat penting. Kesimpulannya jarak safar itu tergantung kepada urf suatu masyarakat. Baik. Demikian pula beliau mengatakan la yushtaratu 'ala sahih ibahatu safar bal tu khas fi safar ta'ah wal ma'siyah. Dan tidak disyaratkan menurut pendapat yang benar kebolehan safar. Kebolehan safar. Ini yang dimaksud tadi tentang al-ibaha, kebolehan. Apakah dia boleh apa namanya melakukan qasar salat dan juga berbuka pada safar yang mubah ataukah uh, pada safar yang mubah saja ataukah juga mencakup safar maksiat. Maka yang benar kata Syekh tidak disyaratkan safar itu harus safar yang mubah. Tidak disyaratkan. Karena memang tidak ada dalil yang tegas. Bal tu'tar fi safar ta'wal maksiat Bahkan boleh seorang mengambil keringanan dari Allah baik pada safar ketaatan maupun safar maksiat wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa ikhtiyarul muwaffaq wa Syekh Taqiyuddin dan ini adalah madhab Abu Hanifah dipilih oleh Al-Muwaffaq yakni Ibnu Qudama dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. ننتقل إلى حديث الذي بعده اقرأ يا من أحمد لا قبله الحديث الذي قبله حديث ابن عباس رخص وصححاه طيب قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس radhiyallahu taala anhu maqala dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya beliau berkata Rukhis li Syekhil Kabir ayyuftira Diberikan keringanan bagi orang tua untuk berbuka puasa artinya dia tidak berpuasa wa yut'ima an kulli yaumin miskinan dan diwajibkan atasnya untuk memberi makan dari setiap hari yang dia tinggalkan satu orang miskin wala qada'a alaihi dan tidak ada qada atasnya rawahu daruqutni wal hakim wa sahahahu diriwayatkan al-imam daruqutni dan imam hakim dan keduanya mensahihkan athar tersebut dan hadis ini sahih juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala baik dalam hadis ini menjelaskan kepada kita hukum puasanya orang tua yakni orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa dan hadis ini berhubungan erat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam." Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Sampai pada firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang tidak mampu berpuasa, maka hendaklah membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin setiap satu hari puasa yang dia tinggalkan. Ayat ini menjelaskan tentang awal diwajibkannya puasa. Bagaimana bentuk kewajiban awal puasa? Yaitu kaum muslimin boleh memilih. Boleh memilih antara asyam berpuasa dan al-fitr ma'al fidyah atau berbuka tetapi membayar fidyah. Ini pertama kali. Pertama kali diwajibkan puasa, diberi dua pilihan. Siapa yang mau berpuasa silahkan bagi siapa yang tidak mampu atau merasa berat, boleh dia berbuka, tetapi dengan syarat dia membayar fidyah. Baik. Kemudian setelah itu, setelah itu hukum ini dihapus. Hukum ini dihapus. Dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." faman syahida minkum syahra falyasum sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Bukhari dari Salama bin Aqwa beliau menjelaskan bahwa ini sudah terhapus dengan firman Allah faman syahida minkum syahra falyasum maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan hendaklah dia berpuasa artinya sudah tidak diberikan keringanan lagi untuk membayar fidyah akan tetapi ada pengecualian Pengecualiannya pada apa? Pada orang tua. Pada orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Ini diberikan pengecualian. Boleh baginya untuk tidak berpuasa tetapi dengan syarat dia membayar fidyah. Berdasarkan suatu athar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang kita bahas ini, beliau mengatakan rukhisa li syekhil kabir ayyuftira wa yut'ima an kulli miskinan wala qada'a alaih. Diberikan keringanan bagi orang tua untuk tidak berpuasa dan baginya wajib untuk memberi makan seorang miskin setiap satu hari puasa yang dia tinggalkan wala qada'a alaih dan tidak ada qada atasnya. Dan juga dikuatkan dengan satu athar dari Muadz bin Jabal. Satu athar dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau mengatakan asbatallahu siyamahu 'alal muqimis sahih. Allah Subhanahu wa taala menetapkan puasa atas orang yang mukim lagi sehat. Orang yang mukim tidak dalam keadaan safar lagi sehat tidak sakit. Warakhasa fihi lil marid wal musafir. Dan Allah berikan keringanan dalam puasa bagi orang yang sakit dan musafir. Wa thabatal it'am lil kabir alladhi la yastati siyam dan telah ditetapkan untuk wajib memberi makan bagi orang tua yang tidak lagi mampu berpuasa. Bagi orang tua yang tidak lagi mampu berpuasa. Taib. Maka jelaslah orang tua baik laki-laki dan wanita yang sudah tidak mampu berpuasa kewajibannya adalah apa? Kewajibannya adalah memberi makan orang miskin yaitu fidyah to'amu miskin. Baik. Sebelum kita jelaskan hukum-hukum yang berkenaan dengan fidyah, ulama menjelaskan bahwasannya atau sebelumnya lagi hal ini telah dinukil ijma oleh al-Imam Ibn Hazm dan ilmu Munzil Al-Imam Ibnu Hazm dan Ibnu Munzir telah menukil ijma akan hukum tersebut. Orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa maka baginya untuk fidyah. Taib. Kemudian ulama menjelaskan semua orang yang keadaannya seperti orang tua walaupun umurnya masih muda maka dia juga terkena kewajiban tersebut membayar fidyah tanpa ada kewajiban kodok yaitu apa yaitu orang sakit yang tidak dapat lagi diharap kesembuhannya orang sakit yang sudah tidak lagi dia berharap kesembuhannya seperti orang yang sakit menahun berbulan-bulan bertahun-tahun sakitnya tidak sembuh dan dia sudah tidak mengharapkan lagi untuk sembuh maka dia tidak ada kewajiban puasa kewajibannya adalah memberi makan orang miskin atau fidyah tanpa mengkodok puasanya. Hanya permasalahannya bagaimana kemudian kalau ternyata dia sembuh. Apakah wajib dia mengkodok? Jawabannya adalah wajib dia mengkodok. Wajib dia mengkodok. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian berapa banyak atau ukuran makanan yang diwajibkan bagi orang tua untuk mengkodok, untuk membayar fidyah. Baik. <coughs> Dan bagaimana cara pembayarannya? Cara pembayarannya. Disebutkan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, ada dua cara pembayaran. Cara yang pertama adalah memberikan makanan mentah kepada orang miskin. Berapa yang harus dia berikan? Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Ujrah, "Likulli miskin nisfu sa'." Setiap satu orang miskin mendapatkan nisfu sa', setengah sok. Berapa itu setengah sok? Setengah sok itu dijelaskan dalam fatwa Lajnah Daimah adalah 1,5 kilogram. 1,5 kilogram. Taib, ini cara yang pertama. Orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, hendaklah dia memberi makan satu orang setiap satu hari yang dia tinggalkan setengah kilogram beras. Kalau dia tambah dengan lauknya, maka itu lebih baik. Kalau dia tambah dengan lauk, maka itu lebih baik. Taib. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah seperti yang disebutkan dalam Athar Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan Al Imam Al Bukhari, "At'ama ba'da ma kabura aman aw amain kulla yawmin miskinan khubzan wa lahman wa aftara." Kata Al Imam Al Bukhari rahimahullah bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberi makan atau memberi makan untuk fidyah setelah beliau tua setahun atau dua tahun setiap hari satu orang miskin. Apa yang dia berikan? Khubzan walahman, roti dan daging. Wa aftara dan beliau berbuka, beliau tidak berpuasa. Artinya apa? Cara yang kedua ini boleh kita buat makanan. Mungkin nasi dibungkus lengkap dengan lauknya, kemudian diberikan kepada 30 orang miskin atau setiap satu hari satu orang miskin. Iya. Jadi seperti ini boleh. Kalau seperti ini tidak ada ukuran. Yang penting sampai dia kenyang satu bungkus makanan. Kalau seperti Anas bin Malik, beliau berikan apa? roti sama daging atau seperti makanan yang biasa kita makan. Baik, Ini dua cara dan ukuran di dalam memberikan fidyah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah bahwasannya boleh memberikan makanan tersebut kepada satu orang miskin atau lebih. Artinya 30 bungkus boleh dia berikan kepada satu orang miskin saja ataupun lebih. Dan boleh juga dibayarkan pada awal bulan, di pertengahannya dan di akhirnya. Tetapi tidak dibenarkan membayarkan sebelum bulan Ramadan atau sesudah bulan Ramadan. Tidak dibenarkan dia membayarnya pada bulan Syakban ataupun setelah bulan Ramadan yaitu bulan Syawal. Tetapi dia boleh membayar di awal Ramadan, di pertengahannya atau di akhirnya. Kemudian permasalahan, apakah boleh diganti dengan uang? Jawabannya tidak boleh. Karena dalil-dalil menunjukkan hal itu harus dengan makanan, di antaranya firman Allah, fidyatum ta'amu miskin. Fidyah berupa makanan bagi orang miskin, maka tidak boleh diberikan dalam bentuk uang. Tidak boleh diberikan dalam bentuk uang. Demikian pula ini amalan yang dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan dalil-dalil yang ada. Baik. Permasalahan tentang wanita hamil dan menyusui. Tentang wanita hamil dan menyusui. Ulama khilaf Apakah dia diserupakan dengan orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya? Ataukah dia diserupakan dengan orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya? Karena orang sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya tidak ada kewajiban memberi makan, kewajibannya adalah apa? Kodok. Kewajibannya adalah kodok. Baik. Disebutkan sampai empat pendapat ini minimalnya empat pendapat. Dan kalau mau dirinci bisa lebih daripada empat ini. Pendapat yang pertama, wanita hamil dan menyusui tuftirani wa imani, wa diani. Keduanya boleh berbuka dan wajib memberi makan, membayar fidyah dan wajib juga mengkodok. Wajib juga mengkodok. Ini diriwayatkan dari Sufyan, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Akan tetapi tidak ada dalil yang sharih. Demikian pula diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid dari tabi'in. Akan tetapi tidak ada dalil yang sharih dan sahih yang menunjukkan hal ini. Jadi dia boleh berbuka, mengkodok dan sekaligus bayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tuftirani wa tud'imani wala qada'a alaihima mereka berdua orang hamil dan menyusui wanita hamil dan menyusui boleh berbuka dan wajib memberi makan atau bayar fidyah namun tidak ada qada atas keduanya wa insya'ata qadata wala it'ama tetapi kalau mereka mau boleh bagi mereka untuk mengqada kalau sudah mengkodok maka tidak perlu membayar fidyah. Ini diriwayatkan dari Ishaq berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dan bagi yang tidak mampu berpuasa cukup atasnya fidyah. Tetapi sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, ayat ini sudah mensuh. Ini pendapat yang kuat, ayat ini sudah mensuh kecuali pada haknya orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Baik, ini pendapat yang kedua, juga pendapat yang lemah. Pendapat yang ketiga. Baik, sebelumnya pendapat yang kedua ini yakni memberi makan tanpa kodok ini juga ada asar dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan banyak ulama mensahihkan asar ini sehingga disebutkan jumhurul ulama berpendapat demikian. Yakni cukup memberi makan tanpa kodok Namun ini pendapat lemah sebagaimana yang akan kita terangkan. Pendapat yang ketiga, tuftirani wa taqdiyani la tut'iman. Wanita hamil dan menyusui boleh berbuka boleh berbuka dan wajib atas keduanya mengkodok dan tidak wajib membayar fidyah dan tidak wajib membayar fidyah. Ini pendapat diriwayatkan dari Al Hasan atau An-Nakhai Az-Zuhri Al-Auza'i. Dengan dalil apa? Dengan dalil diserupakan dengan orang sakit. Wanita hamil dan menyusui diserupakan dengan orang sakit di mana orang sakit itu yang masih diharapkan kesembuhannya, kewajibannya hanyalah qada tanpa membayar fidyah. Dan juga terdapat hadis yang sahih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Anas bin Malik Al-Kushairi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wada'a 'anil musafiri syatra salati wa anil musafiri wal murdi wal hamil wal hamil as-sauma. Sesungguhnya Allah meringankan dari musafir itu sebagian salat dan juga meringankan dari musafir dan wanita hamil serta wanita menyusui puasa. Sehingga musafir wajib mengkodok salat, demikian pula wanita hamil dan menyusui pun wajib untuk mengkodok puasanya afwan eh, musafir wajib mengkodok puasa sama halnya wanita hamil dan menyusui pun wajib mengkodok puasanya dan juga hal ini terdapat asar yang sahih dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan juga dari asar dari Ikrimah Taib jadi yang ketiga ini pendapat yang ketiga adalah kodok tanpa memberi makan diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Sedangkan pendapat yang kedua memberi makan tanpa kodok juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jadi seakan-akan bertentangan. Adapun menyatukannya, sebagian ulama mengatakan itu pendapat yang lama dan mereka berdua telah rujuk, telah kembali kepada pendapat yang ketiga ini. Kalau kita lihat dari sisi dalil, inilah pendapat yang paling kuat, yaitu wanita hamil dan menyusui cukup mengkodok tanpa membayar fidyah. Ini wallahu alam dari sisi dalil ini lebih kuat. Ada pendapat yang keempat, tuftirani wala tud'imani wala taqdiyani. Wanita hamil dan menyusui dibolehkan berbuka puasa dan tidak ada kewajiban membayar fidyah, tidak pula ada kewajiban mengqadha. Ini pendapat Ibnu Hazm. Ini juga pendapat sebetulnya kuat. Berdalil dengan hadis yang sama. Hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Anas bin Malik Al-Kushairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wada'a 'anil musafir syatra salati wa 'anil musafir wal murdi wal hamil as-saumah." Sesungguhnya Allah menghilangkan kewajiban atau mengangkat dari musafir itu sebagian salat dan mengangkat dari musafir wanita menyusui dan wanita hamil puasa. Nah kemudian dijelaskan musafir dia wajib mengkodok puasa karena apa? Karena ada dalil. faidatum min ayamin ukhar. Tetapi bagi wanita hamil dan menyusui tidak ada dalil yang sarih was sahih dari Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan dia wajib berpuasa. Wal aslu bara'atu dhimmah dan hukum asal adalah tidak ada kewajiban sampai adanya dalil. Ini kalau dilihat dari sisi dalil dan pendalilan istidlalnya pendapat yang ketiga dan keempat adalah pendapat yang paling kuat. Wallahu alam namun ana cenderung pada pendapat yang ketiga bahwasanya wanita itu cukup wanita yang hamil dan menyusui boleh baginya berbuka dan cukup atasnya qada tidak ada kewajiban membayar fidyah. Adapun dalil-dalil tentang apa tentang kewajiban membayar fidyah itu adalah asar-asar yang disohikan sebagian ulama dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, tetapi juga ada asar yang sebaliknya. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas memerintahkan cukup membayar apa cukup mengkodok saja tanpa membayar fidyah. Taib. Ini permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan fidyah dan kodok. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang belum jelas, perlu ditanyakan. Fadol. Taib kalau nggak ada berarti sudah paham semua. Sudah jelas. Taib naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.